Surat Al-Baqarah ayat ke-22. Jamaah sekalian, ayat ini adalah ayat pertama dalam Al-Qur'an yang menggunakan kata larangan. Janganlah. Itu kalimat larangan atau kata larangan. Janganlah kamu menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Padahal kamu mengetahuinya. Ini ayat pertama dalam Al-Quran yang menggunakan kata larangan. Janganlah. Terdapat di surat Al-Baqarah ayat ke-22. Artinya, di surat Al-Fatihah, Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 21 tidak ada kalimat melarang atau kalimat dengan nada melarang. Baru pertama ada di ayat 22 surat Al-Baqarah. Begitu pula kata perintah. Kata perintah pertama sekali baru ada di ayat ke-21-nya. Jadi perintah pertama di ayat 21 dan larangan pertama di ayat 22. Apa kata perintah yang pertama di ayat ke-21? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhan Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itulah kalimat perintah yang pertama. Beribadahlah kepada Rabbmu. Dan larangan yang pertama, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kamu menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu padahal kamu mengetahuinya. Ini adalah larangan berbuat syirik. Larangan beribadah kepada selain Allah. Silakan nanti pulang ke rumah lihat perhatikan kalimat pertama yang berbentuk kalimat perintah pada ayat 21 dan larangan pertama dalam bentuk kalimat melarang pada ayat ke-22. Perintah yang pertama itu adalah perintah mentauhidkan Allah dalam ibadah, beribadah hanya kepada Allah yang satu saja, dan larangan yang pertama adalah larangan berbuat kesyirikan. Ini sebuah faidah sebelum kita membahas bab ini. Jemaah sekalian, sebenarnya ayat ini adalah larangan berbuat syirik secara umum. Baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Ketika kita berbuat kesyirikan, na'udzubillah, itu sama saja menjadikan bagi Allah tandingan sekutu. Itulah sebabnya jemaah sekalian, Kenapa orang berbuat syirik itu sangat dimurkai oleh Allah? Karena ketika dia berbuat kesyirikan, dia telah menjadikan makhluk sebagai tandingan bagi Allah. Padahal makhluk itu lemah. Makhluk itu hina. Makhluk itu rendah. Kalau dibandingkan dengan Allah. Kita lemah, kita tidak ada apa-apanya. Kita rendah, kita hina bahkan kita berurusan dengan kotoran-kotoran maupun dosa-dosa. Sehingga ketika makhluk yang rendah, yang hina, yang kotor ini disamakan dengan Allah, itu namanya pelecehan. Itu namanya penghinaan kepada Allah. Itulah sebabnya jemaah sekalian, mengapa orang berbuat kesyirikan itu sangat dimurkai oleh Allah. Karena dibalik Dosa kesyirikan itu mengandung penghinaan dan pelecehan kepada Allah. Dan itulah sebabnya mengapa seorang muslim harus marah kepada orang yang berbuat dosa syirik walaupun tidak merugikan dia. Dia harus lebih marah dibandingkan orang yang merugikan dia. Ada orang yang mencuri harta kita. Kita marah. Tapi kita harus paham, orang yang berbuat syirik semestinya kita lebih marah kepadanya. Kenapa? Karena dosanya lebih besar. Dan karena dia menghina Allah. Adapun harta kita saja, masa kita lebih marah harta kita hilang dibandingkan orang menghina Allah. Begitu pula jemaah sekalian, kita sering marah dan kita pasti marah tentunya kalau ada orang yang menghina orang tua kita. Walaupun dia baik kepada kita, tapi kalau dia berani menghina orang tua kita, kita pasti marah dan harus marah. Maka jemaah sekalian, orang yang menghina Allah lebih pantas untuk kita marah kepada mereka. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-22, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulah." Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Enggak mungkin dia beriman. Gak mungkin dia orang beriman. Kalau dia berkasih sayang dengan orang yang Allah murkai, kecuali dia munafik. Mengaku beriman, tapi bersikap loyal kepada orang-orang kafir. Jadi jemaah sekalian, ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Bahwa kesyirikan itu adalah pelecehan kepada Allah. Karena kesyirikan itu menjadikan selain Allah, yaitu makhluk, sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian jemaah sekalian, di dalam bab ini penulis akan menyebutkan penafsiran ayat ini tentang larangan berbuat syirik. Ayat ini mencakup larangan berbuat syirik bukan hanya syirik besar melainkan juga syirik kecil. Kalau syirik besar, alhamdulillah sudah kita bahas cukup banyak di bab-bab sebelumnya. Maka pada bab ini penulis akan menyebutkan beberapa contoh syirik kecil. Jadi syirik kecil pun terka, terka, terkandung dalam larangan pada ayat ini. Penulis rahimahullah menyebutkan kutipan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas yang bergelar Turjumanul Quran. Orang yang ahli dalam menafsirkan Al-Quran karena Rasulullah SAW pernah mendoakan beliau, Allahumma fakihu fid din wa alimhu ta'wilah. Ya Allah, pahamkanlah dia agama dan ajarkanlah dia tafsir Al-Quran. Dan ini juga doa yang sepatutnya kita bacakan untuk anak-anak kita secara khusus dan anak-anak kaum muslimin secara umum. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, pahamkanlah dia agama dan ajarkanlah dia tafsir Al-Quran. Maka di kemudian hari, kalau kita buka kitab tafsir At-Tabari, atau tafsir Ibnu Katsir atau Al-Qurtubi dan Al-Baghawi, ini tafsir-tafsir Ahlu Sunnah wal Jamaah, maka hampir setiap ayat dalam penafsiran setiap ayat ada penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Ibnu Abbas fi al-ayah, maka beliau menjelaskan tentang ayat ini. Al-andad huwa syirk. Yang dimaksud dengan tandingan-tandingan bagi Allah artinya berbuat kesyirikan. Sekali lagi jemaah sekalian, kesyirikan itu mencakup syirik besar maupun syirik kecil. Tetapi yang dikehendaki dalam pembahasan ini adalah syirik kecil. Karena pembahasan tentang syirik besar sudah banyak dibahas di bab-bab sebelumnya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga menjelaskan ayat ini mencakup larangan syirik kecil. Kata beliau, "Akhfa min dabibin namal ala sofatin sauda fi zulmatil lail." Yaitu kesyirikan yang lebih tersembunyi daripada semut kecil atau rayapan seekor semut di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Keserikan itu adalah sesuatu yang lebih tersembunyi daripada rayakan rayapan seekor semut di atas batu hitam pada kegelapan malam. Jamaah sekalian, di sini sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ingin menjelaskan kepada kita kesyirikan itu kadang tersembunyi. Sangat samar. Artinya apa? Kita harus berhati-hati. Kadang kita anggap bukan syirik, tapi dalam syariat itu adalah kesyirikan. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, dia bagaikan rayapan seekor semut di atas batu hitam pada kegelapan malam. Dan syirik yang paling tersembunyi adalah syirik hati. Yaitu asyirkul khafi. Apa yang dimaksud asyirkul khafi? Ria. Itu yang paling tersembunyi. Yang paling samar. Rasulullah SAW sendiri telah mengingatkan hal ini. Tentang syirik yang tersembunyi. Beliau berikan contoh ayyakum ar-rajul yusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nadri rajulin ilaih. Seseorang yang salat kemudian dia bagus-baguskan salatnya. Kenapa? Karena rasanya ada yang memperhatikan. Jadi seorang yang sholat, kemudian dia bagus-baguskan sholatnya, karena rasanya ada yang memperhatikan. Artinya apa jemaah sekalian? Dia pingin dipuji orang yang sedang memperhatikannya. Ini adalah syirik yang tersembunyi. Tersembunyi di mana? Di dalam dadanya, dalam hatinya. Kita lihatnya dia, masya Allah, solatnya luar biasa, khusyuk, bacaannya fasih, bacaannya juga panjang-panjang, gerakannya masya Allah, betul-betul seperti yang kita baca dalam buku sifat solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ternyata ada sesuatu yang tersembunyi dalam hatinya yang membatalkan solatnya, Yang menghilangkan pahala solatnya. Justru dia mendapatkan dosa besar. Bukan dapat pahala. Kita melihatnya dia orang soleh. Di hadapan Allah, dia orang yang hina. Karena dia melakukan dosa terbesar, yaitu syirik kecil. Syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Jadi kembali kita ingatkan jamaah sekalian, disebut syirik kecil bukan maknanya dosanya kecil tidak. Bahkan syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Maka jemaah sekalian, dia bukan dapat pahala, malah dapat dosa besar. Inilah yang harus kita waspadai bahayanya syirik. Baik. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memberikan contoh. Wa huwa antakul seperti kamu mengatakan Wallahi wahayatika ya fulan. Demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan. Atau dan demi hidupku. Apa arti kalimat ini jemaah sekalian? Maksudnya bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Maka ini adalah syirik. Syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena orang yang mengucapkannya tidak bermaksud menyamakan Allah dengan makhluk yang namanya dia sebut dalam sumpahnya. Dan di hadis berikutnya, silakan dilihat hadis berikutnya, itu ada penegasan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak." Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan kekafiran atau melakukan kesyirikan. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya dan Al-Hakim mensahihkannya. Nah, jemaah sekalian, jadi ada juga dalil tegas di samping penafsiran Ibnu Abbas yang dimaksud larangan berbuat syirik adalah larangan bersumpah dengan menyebut selain nama Allah dan juga ada hadis tegas menyatakan hal tersebut. Iya. Tapi jemaah sekalian, ulama mengatakan ini adalah syirik kecil. Nabi mengatakan itu syirik dan ulama memahami itu adalah syirik kecil. Kenapa? Kenapa dikatakan syirik kecil? Karena orang yang mengucapkannya dia tidak bermaksud menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan nama makhluk yang disebutkan dalam sumpahnya. Misalkan dia mengatakan demi nabi demi Ka'bah, demi wali fulan, demi syekh fulan. Dia tidak bermaksud menyamakan Allah dengan makhluk-makhluk tersebut. Makanya itu syirik kecil. Tapi jemaah sekalian, kalau dia bermaksud menyamakan Allah dengan makhluk yang namanya dia gunakan dalam sumpahnya, itu bukan lagi syirik kecil. Sudah syirik besar. Mungkinkah ada orang muslim yang melakukan itu? Mungkin. Dia sebut nama Syekh Fulan demi Syekh Fulan dan dia mengagungkan Syekh tersebut seperti pengagungannya kepada Allah. Bahkan jemaah sekalian, ada yang bahkan lebih mengagungkan makhluk dibandingkan Allah. Seperti disebutkan oleh Imam Ash-Shawqani rahimahullah, pernah kejadian di Yaman. Ada orang dia berani bersumpah palsu dengan menyebut nama Allah. Misalkan dia katakan, demi Allah barang ini asli, padahal imitasi. Berani dia menyebut nama Allah, bersumpah palsu. Tapi ketika dia ditantang, kalau kamu nggak bohong, coba kamu sebutkan yang biasa kamu sebutkan namanya dalam sumpah. Demi Syekh Fulan. Ternyata jamaah sekalian, dia nggak berani. Dia nggak berani mengucapkan sumpah yang biasa dia lakukan demi Syekh Fulan. Kenapa barangnya palsu? Tapi mengucapkan demi Allah padahal barangnya palsu, dia berani. Menunjukkan apa? Syekhnya itu lebih dia agungkan daripada Allah. Kalau seandainya dia samakan saja, itu sudah syirik. Apalagi dia lebih mengagungkan syekhnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau mereka takut kalau namanya disebutkan dalam sumpahnya dan sumpahnya itu tidak terlaksana mereka takut. Nanti makhluk tersebut bisa menimpakan musibah dan malapetaka kepada mereka. Maka itu sudah syirik besar. Karena ini juga pernah kejadian di Mesir. Disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh dalam kitabnya Syarah Salah Satu Usul. Di Mesir, sebagian masyarakat di sana mengagungkan kuburan Ahmad Al-Badawi kalau di negeri kita mereka anggap itu sebagai wali yang kuburannya didatangi oleh mereka, diagungkan, dimuliakan secara berlebih-lebihan. Nah, ketika lewat seorang penuntut ilmu di depan kuburan tersebut ada anak kecil minta-minta. Mengemis. Maka anak muda penuntut ilmu itu memberikan sedekah kepadanya. Kemudian anak itu bersumpah demi Badawi, demi wali mereka yang ada di situ. Kamu harus tambah, masa cuma sedikit? Ternyata jemaah sekalian, sudah kebiasaan mereka kalau disebut nama Badawi dalam sumpahnya, mereka harus lakukan apa yang diinginkan oleh orang yang bersumpah tersebut. Kenapa? Karena takut nanti walinya ini marah. Takut. Tapi anak muda ini karena dia penuntut ilmu, dia belajar agama, dia nggak takut. Malah uangnya dimintai lagi, saya nggak jadi kasih ke kamu. Karena kamu sudah bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Nggak jadi. Nah, supir taksi yang bersama dia malah ketakutan. Takut. Karena dia tidak memuliakan badawi yang namanya sudah dia gunakan dalam sumpah. Nah jemaah sekalian, kalau sudah seperti ini, ini bukan lagi syirik kecil. Ini sudah syirik besar. Baik. Jadi kalau dia sekedar ucapan, tanpa dia bermaksud menyamakan Allah dengan nama makhluk yang dia gunakan dalam sumpah itu, maka itu adalah syirik kecil. Kalau sudah menyamakan, apalagi melebihkan, itu sudah syirik besar. Baik. Watakul, laula kulaibatu hada la atana lusus. Juga termasuk syirik kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kalau kamu mengatakan kalau bukan karena anjing kecil kita ini maka rumah sudah kemasukan pencuri. Walaulal bat fiddar la atal lusus. Juga ucapan seseorang kalau bukan karena burung kecil di rumah maka pencuri sudah datang. Ya, karena ada burung yang cerewet di rumah, di depan rumah pencuri pun takut masuk. Ya. Maka ketika seorang mengucapkan seperti itu, itu sudah termasuk syirik di dalam ucapan, tapi syirik kecil. Kenapa? Karena dia tentu tidak bermaksud menyamakan Allah dengan burung kecil tersebut atau dengan anjing kecil itu. Maka itu adalah kalimat yang sepatutnya kita hindari. Ini yang kedua. Yang ketiga, Wa qaulur rajul li sahibihi. Ucapan seseorang terhadap temannya. Masya Allahu wa syi'tah. Sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Dan ini terdapat hadisnya. Bisa dilihat hadisnya? Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La taqulu ma Allahu wa syaa fulan." Jangan kalian katakan sesuai kehendak Allah dan kehendak fulan. Walakin kulu masya Allahu summa sya'a fulan. Tapi ucapkanlah sesuai kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Ada juga hadis lain yang masyur. seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga hadis Ibnu Abbas dan dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allahu wa syi'ta." Sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, Aja'altani lillahi niddan, apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Kul masya Allah wahda. Katakanlah, sesuai kehendak Allah yang satu saja. Baik. Jadi jemaah sekalian, di sini ada satu kalimat syirik dan ada dua solusinya supaya tidak terjerumus dalam syirik. Kalimat syiriknya adalah masya Allah wa syi'ta, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Yang dibolehkan dua. Pertama kita katakan masya Allah wahdah, sesuai kehendak Allah yang satu saja. Atau wawunya, huruf wawunya diganti dengan kata summa. Wawu artinya dan, summa artinya kemudian. Masya Allahu wa syi'ta itu terlarang diganti dengan Masya Allahu summa syi'ta. Sesuai kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Apa bedanya jemaah sekalian? Karena kalau dalam bahasa Arab, kalau kita mengatakan Masya Allah wa syi'ta, itu artinya berserikat. Jadi maknanya seakan-akan Walaupun Allah sudah berkehendak, kalau kamu belum berkehendak, maka tidak akan terjadi. Itu maknanya dalam bahasa Arab. Dan orang yang mengucapkan seperti ini, kalau dia betul-betul bermaksud seperti makna yang sebenarnya, maka dia musyrik. Itu sudah syirik besar. Kalau dia bermaksud sesuai makna bahasa Arab yang sebenarnya. Tapi kadang orang Arab pun dia mengucapkan tidak sesuai dengan makna bahasa Arab yang sebenarnya yang dia inginkan. Jadi orang mengatakan kepada Nabi SAW, Masya Allah wa syi'ta, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Secara bahasa kalimat ini berarti Kalaupun Allah sudah berkehendak, kalau kamu belum berkehendak, tidak akan terjadi. Kalau betul-betul dia bermaksud seperti itu, maka dia musyrik, syirik besar. Kafir, keluar dari Islam. Kalau dia meyakini, walaupun Allah sudah berkehendak, tapi Nabi belum berkehendak, maka tidak akan terjadi. Tetapi kalau diganti dengan kata summa, Masya Allahu summa syi'ta, maka makna tersebut tidak ada lagi. Artinya, walaupun kamu tidak berkehendak, kalau Allah sudah berkehendak, pasti akan terjadi. Itu kalau diganti dengan kata summa. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini contoh ucapan yang mengandung syirik yang mungkin diucapkan oleh sebagian orang tanpa mereka sadari. Dan pada asalnya ini syirik kecil karena orang yang mengucapkannya tidak bermaksud menyamakan makhluk dengan Allah. Tapi kalau dia bermaksud menyamakan, itu sudah syirik besar. Ini contoh yang ketiga. Yang keempat, wa qaulu rajul laulallah wa fulan. Contoh juga ucapan seseorang kalau bukan karena Allah dan karena fulan. Jadi dua dia sebut. Kalau bukan karena Allah dan karena fulan. Maka kata Ibnu Abbas, la taj'al fiha fulanan. Jangan kamu sebut lagi fulan di situ. Cukup katakan kalau bukan karena Allah saja. Ya. Atau bisa juga dengan menggunakan kata summa itu tadi. Laulallah summa fulan. Kalau bukan karena Allah, kemudian fulan. Maka itu boleh. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hada kulluhu bihi syirkun. Ini semuanya adalah syirik Rawah Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim. Jamaah sekalian, di sini ada satu pelajaran penting yang bisa kita petik. Bahwasanya semua kata-kata, semua kalimat-kalimat yang kita ucapkan dan di situ mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk itu adalah syirik. Tapi kalau kita nggak bermaksud, maka itu bukan syirik besar, tapi syirik kecil. Iya. Sama dengan perbuatan. Makanya Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah berdalil dengan hadis yang melarang ucapan masya Allah wa Sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Orang yang mengatakan ini, kata Nabi SAW, Aja'al tani lillahi dan apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Nah, Kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, ini juga berlaku bagi perbuatan. Dan semua ucapan yang mirip dengan itu. Nah, di sini juga ada contoh lain. Ucapan yang mirip dengan itu. Waja'an an Ibrahim an-Nakhai. Datang dari Ibrahim an-Nakhai, annahu krahu ayyakula rajul, bahwasanya beliau tidak suka seseorang itu berkata, "A'udzu billahi wabikah. Aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Wa an yakul bismillahi summa bika. Tapi beliau membolehkan orang yang mengatakan billahi summa bika. Aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu. Jadi kalau pakai huruf waw mengandung penyamaan. Kalau sudah diganti dengan summa sudah tidak ada penyamaan. Itu maknanya dalam bahasa Arab. Qala wa yakul, laulallah summa fulan wala laulallah wa fulan. Begitu pula kalau orang mengatakan kalau bukan karena Allah kemudian karena fulan, ini boleh. Jangan kalian mengatakan laulallah wa fulan. Kalau bukan karena Allah dan fulan. Nah, jemaah sekalian, ini semua kalimat-kalimat yang mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Nah, kata Syekh Ibn Sayyimin rahimahullah, begitu pula berlaku pada perbuatan. Kemudian beliau berikan contoh. Contohnya apa? Orang memajang kaligrafi Sampingnya nama Allah, di sampingnya nama Muhammad. Sama rata. Ini perbuatan yang mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Tentunya umat Islam yang melakukannya nggak berniat untuk menyamakan Allah dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia berniat menyamakan atau meyakini kedudukannya sama, itu bukan lagi syirik kecil, sudah syirik besar. Iya. Dan di samping itu juga tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW melakukan hal seperti itu. Iya. Makanya nggak bisa kemudian orang mengatakan kalau begitu saya turunkan sedikit Muhammad supaya Allah yang lebih di atas. Nggak bisa juga karena itu tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW lebih baik kita hindari. Iya. Inilah jemaah sekalian kalimat-kalimat yang mungkin banyak diucapkan oleh orang padahal mengandung kesyirikan dan ini berlaku umum semua kalimat yang di situ mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk, begitu pula perbuatan itu adalah syirik. Syirik kecil kalau orangnya tidak bermaksud menyamakan dan syirik besar kalau dia berkeyakinan sama antara Allah dengan makhluk. Ya. Tinggal satu asar yang belum kita baca yaitu ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. La'an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi sadiqan. Aku bersumpah dengan menyebut nama Allah dusta, secara dusta. Itu lebih aku sukai daripada bersumpah benar dengan menyebut selain nama Allah. Jadi jemaah sekalian, maksud Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu seandainya ada dua pilihan. Pertama sumpah palsu menyebut nama Allah. Itu dosa besar. Pilihan yang kedua, sumpahnya benar tapi menyebut selain nama Allah. Maka beliau memilih sumpah palsu. Kenapa? Karena sumpah palsu dengan menyebut nama Allah itu dosa besar. Tapi sumpah benar menyebut selain nama Allah itu dosa syirik. Jadi dosa syirik yang harus lebih kita takutkan. Jadi maksud beliau seandainya disuruh milih dua itu, maka tentu beliau pilih yang lebih kecil dosanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, berdasarkan dalil-dalil yang seperti ini dari ucapan-ucapan sahabat, ulama kemudian berkesimpulan syirik kecil itu lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar. Iya, daripada dosa-dosa besar al-kabair. Maka syirik kecil lebih besar dosanya. Kenapa jemaah sekalian? Karena syirik kecil itu akan mengantarkan kepada syirik besar dosa yang tidak terampunkan. Jadi dia lebih berbahaya. Dibandingkan orang yang melakukan dosa-dosa besar, maka yang melakukan dosa syirik kecil itu lebih berbahaya. Ini yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Tapi subhanallah, banyak orang memandang remeh dosa syirik. Kadang kita mendengarkan ada orang membunuh atau memperkosa. Tentu kita marah. Tapi seringkali kita mendengarkan ada orang menyembeli untuk selain Allah, kita biasa-biasa saja. Padahal itu yang harus lebih kita marah. Karena dosanya lebih besar. Karena dosanya lebih besar. Betul kita marah. Harus kita marah. Kalau dengarkan ada orang membunuh. Kalau kita dengarkan ada orang memperkosa. Tapi kita harus lebih marah lagi. Kalau kita mendengarkan ada orang yang berdoa kepada selain Allah. Ada orang yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Ada orang yang menyembeli untuk selain Allah ada orang yang menuhankan selain Allah, seharusnya kita lebih marah lagi. Karena itu lebih besar dosanya dan Allah lebih marah terhadap yang berbuat syirik daripada orang yang melakukan dosa-dosa besar yang lainnya. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. sini ada pertanyaan. Ketika kita membaca sirah sahabat, terdapat kisah pengumpulan Al-Quran. Pada saat itu sahabat yang mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu menolak hal tersebut dengan keras awalnya. Namun setelah dibujuk barulah mau dengan hal tersebut. Apakah pengumpulan Al-Quran ada perintahnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jemaah sekalian, pengumpulan Al-Quran itu bukan bid'ah. Banyak orang berbuat bid'ah, mereka berdalih dengan kisah para sahabat mengumpulkan Al-Quranul Karim. Bahkan ada penolakan awalnya dari sahabat yang mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Alasan beliau kenapa? Karena tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, ini termasuk pemahaman yang salah memahami masalah bid'ah. Padahal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang bid'ah itu sudah sangat jelas terang. Beliau bersabda, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat, semua yang sesat tempatnya di neraka. Jadi sudah jelas sebenarnya larangan berbuat bid'ah. Jangan kita cari kisah-kisah atau dalil-dalil yang belum jelas sebenarnya. Untuk membantah dalil yang sudah jelas. Ini bukan metode ahlu sunnah wal jamaah. Metode ahlu sunnah wal jamaah itu adalah Raddul mutasyabih ilal muhkam Mengembalikan pemahaman yang belum jelas kepada yang sudah jelas Nah ini yang pertama Dalam kisah pengumpulan Al-Quran Begitu pula penolakan Zaid bin Thabit pada awalnya Itu tidak jelas menunjukkan bahwa bid'ah itu dibolehkan Padahal hadis melarang bid'ah itu sudah sangat jelas, tegas jadi jangan kita mencari-cari yang belum jelas untuk membantah yang sudah jelas. Baik. Ini yang pertama jemaah sekalian. Kemudian yang kedua, adakah perintah dalam Al-Quran dan Sunnah untuk mengumpulkan Al-Quran? Ada perintah secara umum. Ada perintah secara umum. Contohnya, perintah yang terkandung di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Jemaah sekalian, ayat ini pengabaran. Tetapi di dalamnya mengandung perintah kepada umat Islam untuk menjaga Al-Quran. Bukan Al-Quran terjaga dengan sendirinya begitu saja, tidak. Kita yang Allah suruh menjaga Al-Quran. Bagaimana cara kita menjaga Al-Quran? Pertama kita hafalkan dan tentu kita amalkan. Yang kedua, kita bukukan di dalam mushaf. Karena kalau kita hafalkan saja, orang-orang menghafal Quran ini mati. Mau kemana lagi kita mencari ayat-ayat Al-Quran? Untuk orang-orang yang tidak hafal Al-Quran. Maka, para sahabat kemudian mengumpulkan Al-Quran di dalam sebuah mushaf. Iya. Ditambah lagi di masa Nabi Muhammad SAW, alaihi Al-Qur'an sudah banyak tertulis. Ada yang tertulis di kulit, ada yang tertulis di apa namanya? kertas dan lain-lain. Jadi cuma sekedar dikumpulkan saja supaya untuk memudahkan. Maka ada dalil-dalil secara umum. Iya. Ini yang kedua, dalil secara umum ada. Walaupun perintah secara khusus tidak ada, tapi ada dalil secara umum. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, ada kaidah mudah memahami perbuatan bid'ah. Apa itu bid'ah dan mana yang bukan bid'ah? Iya. Sesuatu yang tidak dilakukan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dibutuhkan di masa itu, diperlukan, tapi mereka tidak mampu. Contohnya apa? Pesawat terbang. Dibutuhkan tidak di zaman itu. Untuk naik haji, untuk pergi berjihad, butuh. Tapi mereka tidak sanggup. Maka kalau sekarang kita gunakan pesawat terbang, itu bukan bid'ah. Karena dulu dilakukan, bukan tidak mau, tidak sanggup. Yang kedua jemaah sekalian, kenapa tidak dilakukan di zaman itu? Padahal Nabi dan sahabat mampu melakukannya karena belum dibutuhkan. Yang pertama dibutuhkan tapi tidak mampu. Yang kedua mampu tapi belum dibutuhkan. Contohnya apa? Pengumpulan Al-Quran di dalam satu mushaf. Mampu atau tidak Nabi melakukannya? Mampu. Tapi kenapa tidak dilakukan? Belum dibutuhkan. Belum dibutuhkan. Karena penghafal Al-Quran sangat banyak dan Nabi Muhammad SAW masih hidup. Apa yang kita khawatirkan? Kita nggak perlu khawatir. Al-Quran akan hilang, kita nggak perlu khawatir. Nanti setelah di masa para sahabat, di masa Abu Bakar, banyak sahabat penghafal Al-Quran wafat, barulah muncul kekhawatiran Abu Bakar. Kalau tidak dikumpulkan, habis para penghafal Quran, umat Islam semakin banyak, maka akan hilang Al-Quran. Perlu dibukukan, perlu dikumpulkan dalam sebuah mushaf. Nah, bid'ah itu adalah dibutuhkan di masa Nabi Muhammad SAW dan Nabi sanggup melakukannya, tapi tidak beliau lakukan. Itulah bid'ah diperlukan di masa Nabi Muhammad SAW dan beliau sanggup melakukannya, tapi beliau tidak lakukan. Itu namanya bid'ah. Contoh jemaah sekalian, peringatan hari lahir beliau. Katanya untuk menambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Perlu nggak umat Islam dimotivasi untuk mencintai Nabi Muhammad SAW? Perlu, butuh. Dan mampu nggak Nabi memperingati hari lahir beliau? mampu. Tapi kenapa beliau tidak lakukan? Karena itu bukan syariat beliau. Kemudian jamaah sekalian, jawaban berikutnya, para sahabat sepakat. Terutama sahabat yang empat ini. Al-Khulafa'ur Rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Mereka berempat sepakat, Al-Quran hendaklah dibukukan. Bahkan pernah Ali masih di masa Nabi pingin membukukan Al-Quran dalam satu mushaf. Jadi mereka ini bersepakat. Dan Nabi berpesan kepada kita, Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al mahdiina min ba'di. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin sepeninggalku. Bahkan kemudian bukan hanya empat sahabat ini yang sepakat. Seluruh sahabat sepakat. Dan Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yajma'u ummati alad dolalah. Allah tidak mungkin mempersatukan umatku dalam kesesatan. Jadi kalau mereka sudah sepakat, maka itu sudah pasti benar. Nggak mungkin salah. Terakhir jamaah sekalian, kenapa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu awalnya tidak mau atau berat untuk mengumpulkan Al-Quran? Karena beliau mengira itu adalah bid'ah. Kenapa beliau tidak mau? Karena takut terjerumus dalam perbuatan bid'ah. Orang sekarang mereka mau berdalil dengan itu justru karena mau melakukan bid'ah. Jadi kebalikan dari apa yang ditakutkan oleh Zaid bin Sabit. Ternyata Zaid bin Sabit mengatakan, Allah melapangkan hatiku. Seperti Allah melapangkan hati Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Artinya apa? Beliau kemudian paham, ini bukan bid'ah. Makanya beliau mau lakukan. Seandainya beliau masih memahami itu bid'ah, pasti beliau tidak akan mau lakukan walaupun siapapun yang memaksa beliau. Jadi beliau tidak melakukan awalnya karena mengira itu bid'ah. Setelah beliau menyadari, para sahabat lain mengatakan itu bukan bid'ah, barulah beliau mau melakukannya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.